lafaz tegakkanlah salat. Ya. Ada dua kalimat yang yang kita dapatkan dalam Al-Qur'an, wallahu alam sebatas yang saya ketahui, kalimat yang datang adalah wa aqimus salah dan juga kalimat hafidu ala salawati wa salatil wusta dan yang semisalnya. <clears throat> Nah, ini kalimat hafidu atau kalimat wa aqimu. Tegakkanlah salat, jagalah salat. Tidak ada perintah yang sekedar kerjakan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu bukan sekedar dikerjakan, tetapi ditegakkan. Yang dimaksud dengan ditegakkan di sini, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, adalah dipenuhi syarat-syaratnya, dipenuhi wajib-wajibnya, dipenuhi ya, rukun-rukunnya sebelumnya, nah, dan dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya dan dikerjakan dengan berjamaah bagi kaum laki-laki. Oleh karena itu para ulama menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka tentang syurutus salat wa arkanuha wa wajibatuha. Bahkan sahibu taudih Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Buluhul Maram beliau menukilkan menyebutkan kalimat waqad ajma'a al-a'immah ala anna salati syara'id la tasihu illa biha illam yakun udrun. Telah sepakat bahkan disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam dikatakan bahwasanya sepakat para ulama bahwasanya salat itu memiliki syarat-syarat yang tidak sah kecuali dengan memenuhi syarat-syarat tersebut kecuali kalau ada uzur kecuali kalau ada sebab-sebab yang yang itu diterima untuk tidak dipenuhi syarat tersebut. Tetapi secara umum harus ditegakkan, diwujudkan syarat-syaratnya. Dan kitab ini sebagaimana telah kita sampaikan membahas tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Nah, sehingga harus kita pahami bahwasanya syarat dengan rukun itu tidak sama dalam beberapa hal meskipun memiliki kesamaan dari salah satu sisi yaitu dari sisi an-nasalah la tasihhu illa bi bihima atau illa biha. Salat tidak sah kecuali dengan memenuhi syarat-syaratnya sebagaimana juga salat tidak sah kecuali dengan memenuhi rukun rukunnya. Terkecuali kalau ada sebab-sebab yang e, eh, udur syar'i tadi nah. Tapi pada asalnya sholat tidak sah kecuali dengan dipenuhi syaratnya dan dipenuhi rukunnya. Ini kesamaan antara syarat dengan rukun. Namun kedua perkara ini memiliki perbedaan bahwa syarat itu berkaitan dengan sebelum pelaksanaan sholat. Dimulai dari sebelum pelaksanaan sholat harus sudah terpenuhi syaratnya. dan juga ketika pelaksanaannya sampai akhir dari pelaksanaan sholat tersebut. Sebelum pelaksanaan dan ketika sedang melaksanakan sholat, syarat-syarat itu harus tetap ada sampai selesainya selesainya sholat. Adapun rukun, rukun itu adalah gerakan-gerakan sholat itu sendiri. Syarat bukan gerakan-gerakan sholat. Ya. Syarat itu di luar gerakan sholat, tapi harus ada sebelum sholat dan harus ada ketika sedang sholat sampai selesainya sholat. Adapun rukun itu gerakan-gerakan sholat yang kita ketahui gerakan-gerakan sholat itu berpindah-pindah berganti-ganti dari berdiri menjadi kemudian ruku kemudian sujud. Nah, nah ini rukun rukunnya sholat yang dengan rukun-rukun tersebut terbentuk gerakan-gerakan sholat terbentuk amalan sholat. <clears throat> Syarat-syarat sholat sebagaimana telah lewat eh, disebutkan dalam kitab ini ada ada sembilan dan saya ingat saya sudah kita sebutkan tiga dari syarat-syarat tersebut yaitu sudah kita baca bersama syarat yang pertama adalah Islam syarat yang kedua adalah at-tamyiz dan syarat yang ketiga adalah al-aql ini syarat sahnya sholat adalah orang yang melakukannya harus muslim. Nah, tidak diterima sholatnya orang kafir. Kemudian dia adalah orang yang mumayyiz, sudah berumur genap tujuh tahun. Nah, ini bukan mencapai tujuh, tapi genap tujuh tujuh tahun. Mumayyiz itu sudah sah sholatnya, nah, meskipun belum wajib, karena wajibnya ketika sudah sudah balik. Tapi yang kita bahas ini syarat sahnya sholat. Kalau sudah mumayyiz, meskipun belum balik, tapi sudah berumur tujuh, genap tujuh tahun, maka dia telah sah sholatnya. <clears throat> Kemudian sudah kita bahas juga syarat yang ketiga itu berakal. Sehingga tidak sah sholatnya orang yang tidak berakal, orang gila, atau yang semisalnya orang yang mabok, Nah. dengan perincian-perincian yang sudah kita sebutkan sedikit insya Allah. <clears throat> Nah tiga syarat ini, tiga syarat yang pertama ini Islam, tamyiz dan al-aqlu. Dia harus sebagai orang muslim, kemudian dia mumayyiz dan dia adalah orang yang berakal. Tiga syarat ini adalah syarat yang harus ada pada seluruh amal badaniyah. Seluruh amalan badaniyah ya, tidak akan sah kecuali dengan tiga syarat ini kecuali satu atau dua amalan yaitu haji dan umrah. Haji dan umrah sah meskipun dilakukan oleh orang yang anak yang belum mumayyiz. Meskipun anak itu belum mumayyiz, ya, itu haji dan umrahnya sah seandainya mereka diajak untuk ikut ibadah tersebut. Nah, anak kecil yang belum sampai mumayyiz sah ibadah Eh, haji dan umrahnya. Namun yang lainnya harus terpenuhi tiga e, syarat ini. Adapun syarat yang lainnya adalah raf'ul hadas. Suci dari hadas. Syarat yang kelima adalah izalatun najasah. Suci dari najis yang keempat suci dari hadas, yang kelima suci dari dari najis. Kemudian yang keenam adalah satrul aurah, tertutup auratnya. Kemudian yang ketujuh adalah dukhulul waktu telah masuk waktu salat. Yang kedelapan adalah istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Dan yang kesembilan adalah niat. Kita akan masuk pada syarat yang keempat yaitu raf'ul hadas. Suci dari hadas. Dan dalam pembahasan ini muallif rahimahullah taala menyebutkan pembahasan yang lebih panjang dari pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Raful hadas ini atau suci dari hadas pembahasannya nanti meliputi tentang syurutul wudu, syarat-syaratnya, syarat sahnya wudu. Kemudian dibahas juga di sana furudul wudu, fardu-fardunya wudu. Kemudian dibahas juga wajib-wajibnya wudu. Kemudian dibahas juga nawakidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Kemudian dibahas juga atau sudah itu. Nah, surutul wudu akan dibahas surutul wudu, furudul wudu, ya, kemudian wajib-wajibnya wudu dan nawakid al-wudu. Pembatal-pembatal wudu. Sehingga pembahasan ini agak panjang dibanding dengan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya atau setelahnya. Adapun syurutul wudu atau sebelumnya dikatakan di sini asyartur rabi raful hadas wa huwal wudu al ma'ruf wa mujibuhu al hadas. Syarat yang keempat adalah terangkatnya hadas, suci dari hadas. Hadas itu yang keluar dari dua jalan. Disebutkan oleh Syarih Syekh Abdul Musin Abbas, beliau mengatakan al hadas huwa kullu kharijin minas sabilain. Nah, semua yang keluar dari dua dua jalan. Ya. wakada kada ayunaqidin lil wudu. Begitu pula semua yang membatalkan wudu. Ya, semua yang membatalkan wudu itu juga termasuk uh, eh, hadas. Nah. Ya. Wal hadas huwa alladhi yujibul wudu. Dan hadas ini yang mewajibkan seseorang untuk kemudian melakukan melakukan wudu. Ini kalau hadasnya hadas kecil. Karena hadas dikatakan oleh syarih al hadasu hadasan. Hadas itu ada dua. Hadasun akbar wa huwa ma yujibul ghusla wahwa al janabah wal haid wal nifas hadas yang pertama adalah hadas besar yaitu yang mewajibkan mandi yang dengan sebab hadas ini orang itu harus mandi yaitu apa yang mengharuskan mandi yaitu janabah karena sebab janabah karena sebab haid dan karena sebab nifas yang kedua hadas asghar hadas kecil. Ini yang mewajibkan wudu. Nah, yang mewajibkan wudu. Seperti apa hadas kecil? Seperti keluar angin. Ya. Dari dari mana keluar angin? Dari dubur. Yang belakang namanya dubur, yang depan namanya uh, kubul. Nah <clears throat> Kalau keluar anginnya dari belakang, ini hadas. Ya. Membatalkan atau mengharuskan wudhu. Tapi kalau keluar anginnya dari depan, ini biasanya terjadi pada wanita, ini tidak mengharuskan wudhu. Bukan termasuk dari hadas. Tapi yang dimaksud dengan hadas kecil, keluar angin, yang mengharuskan wudhu adalah yang keluar dari dubur yang keluar dari dubur atau yang keluar dari arah depan yaitu air kencing ya. atau yang keluar dari arah belakang di samping angin juga apa ah, buang air besar buang air besar nah <clears throat> ini eh, hadas Kemudian dikatakan oleh syarih faraful hadas maka terangkatnya hadas atau suci dari hadas itu yakunu bil ghusl wal wudu bisa diangkat hadas itu dengan mandi atau dengan wudu nah kalau hadasnya hadas besar dengan mandi kalau hadasnya hadas kecil dengan dengan wudu hadas kecil seperti yang kita sebutkan, hadas besar seperti apa? Eh, hadas besar seperti janabah, junub. Kapan orang dikatakan junub? Kalau dia mimpi, istilahnya kita mimpi basah. Ah, mimpi sampai keluar air mani. Nah, mimpi sampai keluar air mani. Ini junub. Nah. Atau berhubungan suami istri meskipun tidak keluar air mani kalau menyentuh kemaluan dengan kemaluan. Kalau sudah tersentuh kemaluan dengan kemaluan atau sudah masuk kemaluan kepada kemaluan meskipun tidak keluar air mani maka ini sudah namanya junub. Wajib mandi. Atau keluar mani meskipun tidak mimpi. Dalam keadaan sadar, bangun, melihat sesuatu keluar mani. Maka ini apa? Juga termasuk janabah. Termasuk juga janabah yang mewajibkan mandi. Nah. Tapi dia harus tahu air mani itu yang seperti apa dan air yang lainnya juga ada air yang namanya air wadi, ada air madi. Sehingga dia harus yakin bahwa yang keluar itu air mani. Ketika tidur, mimpi misalnya, bangun tidur, melihat ada air, air mani. Tapi kalau tidak ada air mani, maka dia tidak tidak dihukumi sebagai orang yang junub. Meskipun dia mimpi. Tapi kalau keluar air mani, maka wajib untuk mandi. Tapi kalau keluar air tanpa mimpi, tidak mimpi keluar air. Nah, maka tidak harus dia itu apa? Mandi sampai dia yakin yang keluar itu adalah air air mani. Air mani ini eh, apa namanya? Biasanya keluarnya dengan syahwat. Air mani itu keluarnya dengan dengan syahwat. Ya. Adapun yang keluar mengiringi keluar mengiringi kencing atau bersama dengan kencing. Ini bukan air, bukan air mani. Nah, kadang orang itu ketika kencing bersamaan dengan kencingnya atau setelah kencingnya keluar cairan yang itu bukan bukan air kencing, berbeda warnanya. Ini bukan air, bukan air mani. Tidak mengharuskan tidak mengharuskan mandi. Nah, tapi itu hukumnya seperti kencing harus dibersihkan karena itu najis sebagaimana kencing. Kemudian apa? Dia berwudu dan tidak harus uh, tidak harus mandi. Nah, <clears throat> bisa difahami di sini. Ini yang dimaksud dengan junub. Ya. Junub itu apa tadi? Mimpi basah, mimpi sampai keluar air, mani, ya. atau berhubungan suami istri dan sudah masuk kelamin kepada kelamin atau menyentuhnya dan meskipun ya meskipun tidak keluar air mani yang ketiga apa keluar air mani meskipun tidak mimpi dalam keadaan sadar ya, dalam keadaan bangun tapi keluar air mani dengan syahwat ya. maka ini hukumnya adalah hukum janabah itu mengharuskan dia untuk mandi. Nah. Maka ada menghilangkan hadas itu ada ada dua yaitu dengan mandi atau dengan wudhu. Ini asalnya kalau ada kalau ada air. Di samping janabah tadi yang mengharuskan mandi juga apa? Yang mengharuskan mandi di samping janabah adalah haid dan nifas. Ini keduanya bagi bagi perempuan. Apabila habis darahnya selesai darahnya, selesai darah haidnya, selesai darah nifasnya, maka wajib baginya untuk mandi. Wajib bagi wanita tersebut untuk mandi. Ini mandi besar. Ini apa namanya untuk menghilangkan hadas, hadas besar. Ya. Menghilangkan hadas dengan mandi itu menghilangkan hadas besar dan menghilangkan hadas kecil dengan wudhu ini adalah asal, hukum asal menghilangkan hadas. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan ketika tidak ada air atau ketika seorang tidak mampu untuk menggunakan air padahal ada air. Dikatakan oleh syarih nah. liman wajadal wa hadha liman wajadal ma wa raful hadas yaqulu bil ghusli wal wudu liman wajadal ma terangkatnya hadas dengan mandi dan terangkatnya hadas dengan wudhu ini apabila seorang mendapatkan air. Ini hukum asalnya. Au qadara ala istimalihi dan mampu menggunakan air. Fa lam yujad alma. Tapi kalau tidak ada air, au wajada walakin lam yuqdar ala istimalihi atau dia itu atau ada air tapi dia sakit yang sakitnya tidak boleh terkena air baik air dingin ataupun air hangat tidak boleh sama sekali terkena air kalau seperti ini keadaannya yang pertama tadi apa tidak ada air yang kedua tidak mampu tidak boleh terkena air tidak ada tidak dalam keadaan dalam keadaan fisiknya tidak boleh terkena air Apabila dalam keadaan seperti ini, maka untukil ila atau intaqala ila raf'i kullil kullin minal hadasil akbar wal asghar bitayammum. Maka berpindah ya. Kalau tidak bisa dengan tidak ada air dan dia tidak bisa menggunakan air, tidak boleh menggunakan air sama sekali, maka pada saat seperti ini berpindah. Dia boleh diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan hadas Apakah itu hadas besar ataukah itu hadas kecil dengan apa? Dengan tayamum. Tapi kalau terpenuhi syarat ini, kalau tidak terpenuhi syarat jangan tayamum. Jangan ada air, wah. Ini sudah jamaah, sudah mulai ini. Sementara yang wudhu antri. Nanti kalau saya wudhu kehabisan jamaah, saya mau tayamum aja biar dapat jamaah. Boleh seperti ini? Tidak boleh. Ini tidak sah. Kalau ada air kok dia tayamum. Nah, ini tidak tidak sah. Harus dia itu berwudu. Ya. Atau dia itu mandi kalau terkena hadas besar dan tidak boleh dengan tayamum hanya karena sebab ingin mendapatkan jamaah. Meskipun antrian panjang dalam doroh kadang-kadang antriannya panjang apalagi doroh yang uh, besar di Jogja antrian panjang ada air banyak, tapi dia kepengen dapat jamaah kemudian dia tayamum tidak boleh. Tidak boleh dia kemudian eh, meskipun dia nanti tidak dapat jamaah, sudah Allah ampuni dia tidak dapat jamaah karena memang ada ada sebabnya karena antrian yang panjang barangkali. <clears throat> nah, <clears throat> Kemudian dikatakan di sini wa idza tayammam lil hadasil akbar summa wajadal ma iktasala. Ya. Kalau orang itu bertayamum ya, karena sebab hadas besar kemudian setelah bertayamum dia mendapatkan air maka dia harus apa? Harus mandi. <clears throat> Nah, kalau kemudian setelah bertayamum ternyata dia mendapatkan Eh, air dan dia mampu untuk menggunakan air maka dia mandi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam inna sa'idat tayyib tahurul muslim wa illam yajid yajidil ma asra sinin wa idza wajadal ma falyam falyamassahu bi basharatahu fa inna dzalika khair atau kama qala sallallahu alaihi eh, wasallam ini hadis ini saya belum lihat keterangannya insyaallah eh, kita carikan keterangannya menyusul Baik. Kemudian dikatakan oleh Syekh, "Wa idza tasala man 'alaihi hadatsun akbar." Wa idza tasala man 'alaihi hadatsun akbar. Barang siapa yang mandi karena sebab dia terkena hadas besar. Ada orang terkena hadas besar, junub dengan eh, sebab-sebab yang kita sebutkan tadi. Dan ketika dia mandi, nawa hadas al akbar wal asgar. Ketika dia mandi ya, dia niatkan untuk apa? Mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Ya. Dia mandinya niatnya untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil sekaligus. Maka dikatakan di sini irtafa'a. Hadas besar dan hadas kecilnya terangkat. Suci dia dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Meskipun dia tidak wudhu. Karena asalnya, asal untuk menghilangkan hadas kecil dengan apa? Dengan wudhu. Boleh dengan mandi? Tidak boleh dengan mandi. Orang tidak bisa menghilangkan hadas kecil dengan semata-mata mandi. Tidak. Karena asalnya untuk menghilangkan hadas kecil dengan dengan wudhu bukan dengan mandi. Tetapi kalau orang punya hadas besar dan dia ingin menghilangkan hadas besarnya dengan mandi, mandi, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Dan dia niatkan dua-duanya, niatkan untuk menghilangkan hadas besarnya dan hadas kecilnya, maka terangkat dua-duanya. Hadas besarnya terangkat, apalagi hadas yang kecil, yang besar saja terangkat, apalagi yang yang kecil. Tapi ini kalau mandinya mandi untuk menghilangkan menghilangkan hadas. Karena tidak semua mandi menghilangkan hadas. Nah, bisa dipahami? Amma ida afadhal ma ala jasadihi fi ghuslil jum'ah aw at-tabarrud wa al raf'al hadasil asghar fa innaha la yartafi'. Tetapi apabila seorang itu mandi menyiramkan air ke seluruh tubuhnya atau bahkan nyelam. Nah, tapi dengan niat untuk apa? Me, untuk mandi Jumat. Dengan niat untuk mandi Jumat. Mandi Jumat itu bukan mandi untuk menghilangkan hadas. Mandi Jumat itu mandi untuk menghilangkan bau. Untuk membersihkan badan dari bau, bukan menghilangkan hadas. Bisa dipahami? Nah. Atau mandi bukan mandi Jumat ini, karena bukan hari Jumat. Hari Senin mandi. Untuk apa? biar segar saja. Biar badannya segar. Lagi panas, pengen mandi segar. Kemudian dia niatkan untuk menghilangkan hadas kecil dengan mandinya tadi. Hilang apa tidak hadas kecilnya? Tidak hilang. Hadas kecil tidak hilang dengan semata-mata mandi. Tapi akan hilang kalau mandinya untuk menghilangkan hadas besar dan dia niatkan dua-duanya. Dia niatkan untuk menghilangkan hadas besar dan untuk menghilangkan hadas kecil. Maka akan terangkat. Meskipun dia tidak berwudu waktu saat mandi mandi besarnya. Meskipun dia mandi besarnya itu mandi untuk menghilangkan hadas besarnya cuma menyiramkan air ke seluruh tubuhnya karena memang itu sudah sah mandi besar itu. Tapi afdolnya mandi besar itu bagaimana? Ya mandi besar itu afdolnya ya dengan berwudu sebelumnya Bagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini ketika mau mandi besar, seorang membersihkan tangannya dulu. Membaca bismillah. Bismillah, kemudian membersihkan tangannya, <clears throat> kemudian istinja, membersihkan kelaminnya dari kotoran. Barangkali buang, barangkali ada najisnya pada kelaminnya, dibersihkan dulu kelaminnya. Nah, kemudian apalagi kalau dia juga buang air besar, maka harus dibersihkan dulu. Nah, setelah istinja, atau istijmar atau istinja setelah bersih membersihkan najis dari badannya dari dua jalan ya. baru dia kemudian apa berwudu seperti wudu mau sholat seperti wudu mau sholat kemudian setelah itu mengguyurkan air ke kepala tiga kali nah, kemudian setelah itu ke badannya sebelah kanan dan sebelah kiri. Selesai mandi. Nah. Pakai sabun apa tidak? Ya, kalau nggak pakai sabun sudah sah. Nggak harus pakai sabun. Tapi pakai sabun juga tidak apa-apa. Bukan bid'ah. Bukan. Nah, ini membersihkan. Nah, mau pakai sabun boleh, tidak pakai sabun juga boleh. Tapi dari sisi sahnya sudah sah. Nah, ini dia berwudu, dia bersihkan tangannya, dia baca bismillah, disunahkan baca bismillah, kemudian apa? <clears throat> bersihkan tangannya, bersihkan kelaminnya, dari najis, ya. kemudian dia berwudu seperti wudunya mau sholat, kemudian setelah itu dia guyurkan air ke kepalanya tiga kali, kemudian ke badannya ke kanan dan ke kiri itu sudah sah. Mau ditambah lagi juga eh, tidak mengapa, tapi jangan gulu, jangan berlebihan dalam menggunakan air. <clears throat> Setelah itu berdoa, apa doanya? Sama dengan doa wudu, sama dengan doa setelah wudu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin jangan ditambah dengan wa ja'alni min ibadika salihin tidak ada <clears throat> nah. sampai pada wa ja'alni minal mutatahirin ya fahimtum baik ini tentang mandi sehingga tidak semua mandi bisa menghilangkan eh, hadas kecil apalagi hadas besar ya. tapi yang akan menghilangkan hadas adalah mandi yang memang itu mandi untuk menghilangkan menghilangkan hadas nah <clears throat> Baik, maka jelas di sini bahwasanya apa? Wudu atau mandi terutama di sini adalah yang dibahas adalah wudu. Ini adalah syarat sahnya sholat wudhu itu syarat sahnya salat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal qa'dain." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak sholat, ya, maka apa? Maka berwudulah begitu ringkasnya maka berwudulah. Maka cucilah wajah kalian dan cucilah tangan kalian sampai siku dan basuhlah kepala kalian dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Maka ini jadi syarat sahnya sholat. Wudhu adalah syarat sahnya sholat. dan juga Nabi bersabda, "La yaqbalullahu sholata ahadikum ida ahdasa hatta yatawadda." Nabi eh, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia punya hadas, yaitu hadas kecil kecuali dia berwudu. Jadi kalau ada orang salat kemudian setelah selesai salat dia ingat baru ingat tadi belum belum wudu atau sudah wudu ya, tapi batal wudunya Kemudian dia sholat lagi lupa kalau tadi sudah batal wudhunya. Ingatnya setelah selesai sholat. Bagaimana ini sholatnya? Sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak tidak sah. Kalau dia tahu setelah selesai sholat yakin bahwasanya dia waktu sholat dalam keadaan tidak berwudhu atau sudah batal wudhunya dan dia lupa kalau batal wudhunya baru ingat batal wudhunya setelah selesai sholat maka dia sholatnya tidak sah dan dia harus mengulangi sholatnya. Kalau ingatnya di tengah-tengah sholat bagaimana? Atau tahunya di tengah-tengah sholat, dia harus membatalkan sholatnya. Dia harus membatalkan sholatnya, jangan sampai dia sholat dalam keadaan dirinya tahu tidak punya wudhu. Atau tidak punya uh, dalam keadaan hadas besar atau hadas kecil. Tahu bahwa dirinya terkena hadas besar, hadas kecil, tahu dan ingat ketika sedang sholat di tengah-tengah sholat tapi dia teruskan malu mau mundur apalagi lagi jadi imam waduh lagi jadi imam ini masa harus mundur harus mundur tidak boleh ya, karena tidak sah dan ini bisa terjatuh pada istighza. Ya. Nah, ini menghadap Allah dalam keadaan uh, tidak suci tidak memenuhi syarat sahnya sholat nah maka di sini seorang ya, jangan malu untuk keluar membatalkan sholatnya untuk berwudu atau untuk mandi kalau dia punya hadas besar kemudian baru sholat. Kalau dia jadi imam yang berjamaah masya Allah banyak ratusan orang jadi jamaah di belakang dia. Imamnya selesai sholat baru ingat tadi batal wudhunya. Tapi ingatnya setelah selesai sholat. Nah, maka siapa yang mengulangi sholat imamnya saja atau semuanya? Yang mengulangi sholat cuma imamnya saja. Nah, karena makmumnya tidak tahu. Makmumnya tidak tahu kalau imamnya dalam keadaan tidak sah sholatnya. Makmumnya tahunya imamnya itu sah sholatnya. Dan imamnya baru tahu juga setelah selesai sholat. Maka makmum itu sholatnya sah. Tapi imamnya tidak sah, dia harus mengulangi salatnya. Dan ini disebutkan dalam sebuah asar dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah salat dalam keadaan lupa kalau terkena hadas. Dan beliau tidak menyuruh sahabat yang lainnya atau tabi'in atau jamaah yang di belakang beliau untuk mengulangi uh, salatnya. Nah, ini kalau kita ditanya apa hukumnya salat tanpa suci, tanpa taharah, maka jawabannya tegas, salatnya tidak tidak sah. Bagaimana kalau dia tahu dalam keadaan tidak suci di tengah-tengah sholat? Maka jawabannya juga tegas. Dia harus menghentikan sholatnya dan berwudu untuk kemudian mengulangi sholatnya. Dan kalau kita ditanya bagaimana dia kalau tahunya setelah selesai sholat, maka jawabnya dia harus mengulangi sholatnya. Karena hadisnya jelas, la yakbalullah sholat ahadikum ida ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat. Salah seorang di antara kalian apabila dia itu punya hadas itu hadas kecil sampai dia itu apa? Sampai dia itu ber uh, berwudu. Nah. <clears throat> Kemudian masuk kita kepada pembahasan surut al-wudu. Surutu al-wudu. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala surutul wudu. Wa syurutuhu asyrah. Syarat-syaratnya wudhu ada sepuluh. Kalau syarat-syaratnya sholat tadi ada, ada sembilan. Syarat-syaratnya wudhu ada, ada sepuluh. Nah, minimal ingat dulu lah angka sepuluhnya. Meskipun tidak ingat apa saja, sepuluh itu apa saja. Nah, tapi paling tidak tahu sepuluhnya dulu. <clears throat> Nah. Yang sepuluh ini disebutkan adalah yang pertama al-Islam. Al-Islam. Yang kedua al-aqlu, yang ketiga at-tamyiz. Berarti ini sama dengan syarat sahnya sholat Tiga perkara ini sama. Sebagaimana kita katakan seluruh amal badaniyah ya, membutuhkan tiga syarat ini kecuali haji dan umrah. Amal-amal badaniyah, amal yang dilakukan dengan badan itu membutuhkan ini, membutuhkan Islam, membutuhkan tamyiz dan membutuhkan apa? Al-aql, al berakal. Kemudian yang keempat adalah an-niyah. Niat. Yang kelima wastishabu hukmiha. Dan eh, terus bersamanya hukum niat. Terus bersamanya hukum niat. Maksudnya apa? Dikatakan di sini bi allayan wiya qat'aha hatta tatimmat taharah. Yaitu dia tidak memutus niatnya. Dia tidak memutus niatnya sampai selesainya wudhu. Dia berniat wudhu. Sampai selesai dia masih punya niat wudhu. Tidak memutus niat wudhunya. Hmm. Kemudian yang ketiga, wangkita umujibin. Terputusnya yang mewajibkan wudhu. Terputusnya yang mewajibkan wudhu. Apa tadi yang mewajibkan wudhu? Hadas. Hadas apa? Hadas kecil, yaitu buang angin, ya, buang air, air besar, air kecil. Nah. <clears throat> wastinja, wastinja, awistijmar qablahu, ya, istinja atau istijmar sebelumnya membersihkan najis dari kemaluan dengan air atau membersihkan najis dari kemaluan dengan batu atau yang semisalnya. Dengan batu atau yang semisalnya itu namanya istijmar. Ini juga syarat dimasukkan dalam syarat sahnya wudhu beristinja dan beristijmar sebelumnya. <clears throat> Namun nanti ada penjelasannya insyaallah. Kemudian watuhuriyatu ma'in, sucinya air. Airnya itu air suci yang dipakai untuk wudhu. Wa ibahatuhu dan airnya air mubah. Ini bukan air curian. Air yang memang halal, mubah. Wa izalatu ma yamna'u wusulahu ilal basharah menghilangkan apa yang akan mencegah sampainya air ke kulit ke anggota wudhu menghilangkan segala yang akan mencegah sampainya air ke kulit anggota wudu. Wadukulu waktin alaman hadasahuda imun li Dan telah masuk waktu solat. Syarat sahnya wudhu itu kalau sudah masuk waktu solat, namun ini hanya bagi orang yang terkena hadas terus, hadasnya nggak putus-putus. Iya. Terkena hadas terus ya, dan tidak Eh, putus-putus. Nah, maka dia syaratnya wudu, syarat sahnya wudhu dia harus berwudunya setelah masuknya waktu sholat. Nah, <clears throat> dikatakan oleh syarih, Taqaddamal kalam ala syurut al-Islam, eh, ala syurut al-Islam wal aql wa tamyiz. Setelah lewat pembahasan tentang syarat yang berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan akal dan berkaitan dengan tamyiz. Kalau lewat pembahasan bahwasanya tidak akan diterima sholat seseorang kecuali kalau dia muslim. Sebagaimana juga begitu begitu pula wudhu, tidak akan diterima wudhunya, tidak akan sah wudhunya kalau dia adalah seorang muslim yang berwudhu. Adapun kalau dia orang kafir maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura akan kami hadapi amalannya orang-orang kafir kemudian akan kami jadikan amalannya orang-orang kafir itu seperti debu yang berterbangan nah, ini tidak ada tidak ada nilainya makanya orang kafir itu kebaikan-kebaikan yang dia lakukan amalan-amalan yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikan di dunia yang dia lakukan itu tidak bernilai sebagai amal soleh dan tidak akan ditimbang tidak akan ditimbang. Nanti dihisapnya itu tidak perlu ditimbang tapi langsung dilemparkan ke dalam api neraka. Ini ada tiga, ada yang ditimbang dulu, mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Ada yang tidak ditimbang, tapi langsung masuk surga. Tidak dihisap, langsung masuk surga. Ada juga yang tidak dihisap, tidak ditimbang, tapi langsung masuk neraka. Ini orang kafir. Ini orang kafir. Amalannya tidak ada nilainya. Kalau dia wudhu, wudhunya tidak tidak sah. Tidak diterima wudhunya sebagai ibadah. Nah. Kemudian berakal. Tidak tidak sah wudhunya orang yang mabuk. Kenapa? Karena tidak punya niat. Tidak tahu apa yang dia lakukan. Tidak tahu apa yang dia lakukan. Orang yang mabuk tidak tahu apa yang dia lakukan. Sebagaimana tidak sah sholatnya orang yang sedang mabuk. Kemudian berakal. Eh, kemudian tamyiz. Sudah berumur tujuh, genap tujuh tahun. Sehingga kalau belum genap tujuh tahun, wudhunya tidak sah. Dengan keterangan apa yang disebut oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, wudhunya anak yang belum genap tujuh tahun tidak sah. Ya. Nah. Sebagaimana sholatnya juga tidak sah kalau belum genap tujuh tahun. Ya. Maka tidak perlu dijejerkan bersama dengan orang-orang yang sudah sah sholatnya ketika sholat. Karena adanya dia seperti tidak adanya. Ya taruh di depan lah atau taruh di mana yang kira-kira dia tidak akan mengganggu. Ya. Ataupun kalau mengganggu ya namanya anak-anak sabar. Dengan gangguan anak-anak lari ke sana lari kemari sabar. <clears throat> Atau suara Eh, dengan suara-suara teriak-teriak ya kita e, bersabar dan kita e, peringatkan dengan cara yang baik. <clears throat> Nah. Sehingga orang yang belum genap tujuh tahun belum sah wudhunya. Sehingga para ulama yang menjelaskan tentang wajibnya memegang mushaf dalam keadaan dia adalah orang yang bersuci mereka mengatakan bahwasanya orang yang anak yang belum berumur genap tujuh tahun tidak boleh memegang mushaf, tidak boleh memegang Al-Quran. Karena kalaupun dia wudhu, wudhunya tidak sah. Ya. Sehingga jangan di jangan dia memegang uh, mushaf karena Nabi bersabda la yamassuhu illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an mushaf Al-Qur'an kecuali orang yang orang yang suci. Nah, <clears throat> Ini ketiga perkara ini sudah lewat. Yang keempat an-niyah. Adapun niat fa innahu 'inda wudhu'ihi yanwi biqalbihi raf'al hadas wa la yatalaffaz bilisanihi. Adapun niat yang menjadi syarat sahnya wudu ini adalah niat di dalam hati untuk menghilangkan hadas. Tidak usah diucapkan dengan lesannya, tidak perlu diucapkan dengan lesan. Karena yang pertama apa? Tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Rasulullah anhum ajmain. Tidak disebutkan oleh para imam-imam kaum muslimin, imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada yang menyebutkan apa? Niat itu di dilafatkan. Ya. Kecuali untuk haji dan umrah itu mengatakan apa? Labbaika umratan atau labbaika hajjan atau labbaika hajjan wa umratan. Tapi kalau selain haji dan umrah tidak usah dilafazkan, tidak perlu dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Maka tidak boleh dilafazkan. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hati Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hati. Atas alasan apa kemudian dia lafadkan? Atas dasar apa kemudian dia ingin melafatkan? Nah, tidak ada alasan untuk melafatkannya. Karena Allah sudah tahu di dalam hati dan sebelumnya Nabi tidak pernah mencontohkannya. <clears throat> Maka tidak boleh dilafatkan. Niat itu amalan hati, dan jangan pula dilafatkan di dalam hati karena biasa melafatkan dengan lesan nawaitul wudhu ali raf'il hadasil asghari. Apa? Seterusnya begitu. Dilafatkan di dalam hati nawaitul tidak ada boleh sama saja itu juga tidak pernah dicontohkan. Ya, ini, berwudu itu ini dalam hati otak muncul dalam hati keinginan untuk menghilangkan hadas dalam hati muncul keinginan itu itu namanya apa? E, namanya niat sudah. Nah, tidak perlu dilafatkan. Wa kadza fi ibadat. Begitu pula pada ibadah-ibadah yang lainnya tidak ada niat yang dilafazkan. Yanwi bi semuanya diniatkan di dalam hatinya. Niat itu amalan hati sepakat bahwasanya niat itu adalah amalan yang ada di dalam hati. Seandainya ada orang mengucapkan dengan lesannya yang itu tidak ada dalam hatinya, maka tidak dihukumi kecuali yang ada di dalam hatinya. Paham tuh, Ya. Ada orang mengucapkan sesuatu tapi hatinya bukan tidak ingin itu, salah paham. Maka tidak di, dihukumi sebagai orang yang salah. Ya. ya. Sampai pernah di zaman Nabi Sallallahu uh, sampai pernah disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang saking senangnya ya, ketika barang ah, ketika kendaraannya dan barang bawaannya yang di atas kendaraannya itu hilang kemudian dia temukan lagi sampai dia mengatakan di dalam dengan lesannya ya. dengan lesannya dia mengatakan ya Allah ana rabbuk wa anta abdi nah, ya. sampai dia mengatakan ya Allah aku adalah Robmu dan engkau adalah hambaku ada ucapan kufur yang lebih dari kufur ini tidak ada kekufuran yang lebih dari ini. Mengatakan, Ya Allah, engkau adalah, aku adalah Robmu, aku adalah Robmu dan engkau adalah hambaku. Ini tidak ada yang lebih kufur dari ucapan ini. Bahkan Fir'aun tidak sampai mengucapkan itu. Fir'aun tidak sampai mengatakan, engkau adalah hambaku. Nah, tapi karena ucapan ini ucapan lesan yang tidak dimaukan oleh hati, tidak dihukumi, tidak di, dikatakan sebagai orang yang Eh, berdosa karena yang yang di yang dianggap itu yang ada di dalam hatinya. Maka niat juga begitu. Niat itu yang dianggap yang di dalam hatinya, bukan yang dilafatkan. Maka tidak perlu dilafatkan dalam seluruh ibadah tidak perlu dilafatkan. niatnya illa fil haji wal umrah kecuali pada haji dan umrah falahu an yatalaffaz maka boleh bagi dia untuk melafatkan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqul labbaika umratan aw labbaika hajjan aw labbaika hajjan wa umratan. Ini kalau haji boleh mengatakan labbaika hajjan. Aku penuh, penuhi panggilanmu ya Allah untuk haji. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Dan seandainya tidak dilafatkan pun sah hajinya. Kalau sudah punya niat. Karena yang penting niat itu di dalam hati. Meskipun dia tidak melafatkannya. Tapi disyariatkan untuk melafatkannya karena Nabi SAW melafatkannya. Ini kalau dikatakan itu adalah niat, maka tidak ada niat kecuali pada amalan ibadah haji dan umrah. Barangkali ini dulu yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajwa'in.